Bid'ah itu adalah satu jala, jalan atau metode dalam agama yang diada-adakan yang menyerupai syariat. Kalau dia tidak menyerupai syariat, nggak banyak orang-orang yang termakan atau terseret ke dalam bid'ah. Karena dia menyerupai syariat, orang-orang menyangka itu adalah syariat, itu adalah ibadah, padahal sebenarnya bukan ibadah. Dan maksud penerapannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mubalaghah fi ta'budillah. Subhanahu wa taala. Nah itu dia bid'ah. Itu dia syubhat. Khawani fi din azani Allah wa iyyakum. Jadi hadis ini kata beliau Nas hadis tersebut dengan jelas menyatakan bahwa jalan kebenaran hanya satu. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan, Wa hadha li'anna tariq الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق ولو أتى الناس من كل طريق واستفتح من كل باب فالطرق عليه مسدودة والأبواب عليه مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إلى الله sebagaimana yang dituturkan beliau dalam tafsir Al-Qayyim. Beliau mengatakan, hal ini disebabkan jalan menuju Allah hanyalah satu. Karena Allah yang kita tuju juga satu. Ya, Allah yang kita sembah satu. Jalan menuju Allah satu. Jalan itu adalah ajaran yang telah Allah wahyukan kepada rasul-rasulnya dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Itulah dia jalan yang dilalui oleh Rasulullah kalau ada di sana jalan lain selain jalan yang dilalui oleh Rasulullah, ya, ya selain jalan yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyembunyikan risalah. Tidak menunjukkan kepada umat jalan lain menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi yang sangat berat. Oleh karena itu Al Imam Malik mengatakan Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha Hasana, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa mengada-ngada sebuah bid'ah dalam agama dan dia menganggap bid'ah itu baik, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia telah menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan risalah ya telah mengkhianati risalah. Artinya beliau tidak menyampaikan seluruh yang telah diturunkan Allah kepada beliau. Tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Allah tanpa melalui jalan tersebut. Sekiranya umat manusia mencoba seluruh jalan dan berusaha mengetuk seluruh pintu yang ada, maka seluruh jalan tertutup. Seluruh pintu yang ada itu terkunci kecuali dari jalan yang satu itu. Jalan itulah yang berhubungan langsung dengan Allah dan menyampaikan ke mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan din azan Allah wa iyyakum. Akan tetapi walakin kasratu bunayyat al-adiyat tusyakkiku fihi wa tukhaddilu anhu. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, jalan yang satu ini yang menuju Allah ini bukan bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada hambatan dan rintangan, banyak hambatan dan rintangannya. Artinya di sana banyak persimpangan-persimpangan. Jangan sampai kita berbelok. Akan tapi banyaknya persimpangan-persimpangan yang menyesatkan, membuatnya bimbang dan berubah arah. Sesungguhnya orang-orang yang berubah arah menyimpang dari jalur yang benar itu ya, mereka itulah ya yang keluar dari sabilullah menyempal dari jalan Allah Subhanahu wa taala jatuh ke dalam jalur kesesatan. Ibnu Qayyim melanjutkan Man istatala tariq ba'ufa masyuhu. Barang siapa menganggap panjang perjalanan ya otomatis akan melemah derap langkahnya. Allahul musta'an. Ya ini adalah satu ungkapan artinya orang yang nggak sabar dia anggap jalan yang lurus ini panjang terlalu panjang mungkin belok lebih cepat kan begitu ya. Mungkin ini belok lebih cepat dia spekulasi. Belok saja. Mungkin ini bisa potong jalan. Padahal tidak ada di sana jalan potong. Itulah dia jalur satu-satunya menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwan fillah ini adalah satu perumpamaan. Satu permisalan menggambarkan kepada kita syariat ini. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat ini secara sempurna kepada rasulnya. Mulai dari hal sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Seluruh tata cara pelaksanaan itulah dijelaskan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menurut kadar kemampuan masing-masing la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Barang siapa melaksanakan syariat ini, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, di sana banyak sekali cara-cara yang lain yang menyimpang. Barang siapa mengikuti cara-cara lain selain dari cara syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka dia akan menyimpang dari jalan yang benar. Para ulama menjelaskan kepada kita di sana ada dua syarat diterimanya amal. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa? sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua aktivitas ibadah kita, dalam semua aktivitas agama kita ini harus memenuhi dua syarat ini. Mengenai keikhlasan kita tidak dapat bicarakan di sini karena itu terpulang kepada pribadi masing-masing. Yang bersangkutanlah yang lebih mengetahui kadar keikhlasannya. Namun kesesuaian dengan syariat ini dapat dinilai salat, puasa, saum, haji, dakwah. Ini adalah ibadah. Nah, itu harus sesuai dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak maka tidak akan diterima walau bagaimanapun besar usaha yang telah dia lakukan. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ya ayyuhalladzina amanu Ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Coba perhatikan benar-benar ayat ini. Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah." Wal tandur. Allah tidak mengatakan wal ta'mal. Artinya yang diminta Allah bukan asal beramal. Bukan hanya bukan asal berjuang, bukan asal berdakwah, bukan asal sholat, bukan asal berdoa, bukan asal baca Quran. Bukan itu yang diminta, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amal yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah diuji kadar komitmen kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana komitmen kita mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wal tandur. An-nazar. Beda antara nazar dengan ru'yah. Beda ya. Kalau ru'yah, hilal. Hilal itu ru'yah. Artinya, ngelihat sekilas saja sudah cukup ya. Sudah cukup. Cukup. Nggak perlu nazar kan ya. Kalau mau nikah, apa? Hah? Nazar, bukan ru'yah. Kalau ru'yah harus, lihatnya harus sebentar saja sudah cukup. Nggak perlu lama-lama. Tapi nazar, jadi beda di sana kandungannya nazar dengan ru'yah. duril insanu mimma khuliq. Di sini nazar di sini maksudnya di sini bukan hanya sekedar melihat manusia tapi meneliti, mempelajari, menelaah, membahas, mendalami. Itu makna nazar. Maka dari itu ketika nazar itu boleh tanpa pengetahuan yang dilihat. Boleh diamati itu boleh. Calon istri yang ingin dinikahi itu boleh di diamati. Karena perintah adalah nator bukan sekedar ru'ya. Kalau sekedar ru'ya ngelihat saja gini sudah, cukup, nggak perlu lama-lama ya. Lihat matanya juling atau tidak, boleh. Mengamatinya boleh. Kalau misalnya dia nggak mau yang juling, dia lihati, pandangi matanya ini juling atau enggak, boleh. Ini nator Nah dalam ayat ini Allah mengatakan wal tandur nafsun. Masing-masing jiwa hendaklah nador. Bekal yang telah dikumpulkannya untuk menyambut hari depan, masa depan akhirat. Tentu masa depan yang dimaksud di sini akhirat. Bekal yang dimaksud adalah amal. Artinya kita harus melihat bekal amal kita ini, kita pelajari, kita dalami sampai sedetail-detailnya, sekecil-kecilnya amal kita, aktivitas agama kita, baik itu yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, akhlak, muamalah terhadap sultan, dakwah, jihad, politik, siasah, semuanya harus didata. Keakuratannya dengan apa? Syariat. Sehingga kita tidak justru nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan. Antum mau ke Jakarta. Saya bekali duit. Satu juta cukup nggak pulang balik pulang ke Jakarta? Nah, Cukup? Cukup. Tapi yang saya kasih uang palsu. Bukan sampai ke Jakarta. Stasiun Purwokerto digrebek sama polisi masuk penjara. Dimintai pertanggungjawaban karena bawa, bawa apa? Uang palsu. Bukan sampai ke Jakarta malah sampai ke Bui penjara. Demikian juga bekal. Bekal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini palsu atau tidak? Artinya sesuai dengan syariat atau tidak itu harus dipelajari, harus nator. Jangan semangatnya nator mau nikah saja. Nator amal kita coba lihat, pelajari, tuntut ilmu, pelajari benar-benar sedetail-detailnya. Hingga para salaf menangis memikirkan amalnya, bukan karena dia tidak beramal, bukan karena dia tidak sholat. Wa qulubuhum wajilah. Annahum ila rabbihim roji'un Al-Hasanul Basri menangis membaca ayat ini. Kenapa? dia tidak tahu. Saya sudah beramal tapi nggak tahu apakah amal ini diterima atau tidak. Nah demikian ikhwanifidin. Azan ya Allah wa Ketelitian ulama salaf atau generasi salaf kita di dalam beraktivitas dalam agama ini. Jadi benar-benar ya kita katakan ikhwanifidin azan ya Allah wa Harus, harus berhati-hati. Kesempatan hidup ini hanya sekali. Kalau mati dikatakan menghilangkan kelezatan. Yang lebih sakit daripada itu adalah menghilangkan harapan. Kalau hilang kelezatan mungkin orang masih ya sebagian orang nggak begitu suka dengan kelezatan. Ya. Tapi ya harapan hilang harapan sudah habis. Hilang harapan itu lebih sakit lagi. Ya daripada sekedar hilang kelezatan. Rasulullah mengatakan ikhtiru min dzikri hadimi alladzat. Yang menghilangkan kelezatan yaitu kematian. Tapi ada lagi yang lebih sakit dengan datangnya kematian itu. Harapan hilang. Hatta idza ja'adakumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu sholihan fi ma tarak. Orang yang mati dia minta kembali, ya Rabb kembalikan aku. Rabbi irji'un. Mudah-mudahan aku dapat beramal. Apa kata Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Hilang harapan dengan kalla. Ini lebih sakit. Jadi benar-benar ikhwan fillah. Ini sebelum kita masuk ke dalam aktivitas-aktivitas politik yang orang itu sembarangan, sembrono gegabah. Padahal itu dia atas namakan agama. Dia bawa bendera Islam itu. Lebih ringan kalau dia tidak bawa-bawa nama Islam. Kalau dia tidak bawa-bawa nama nama Islam. Ketika dia suarakan Islam, artinya dia jamin bahwa yang di, dia dia lakukan ini adalah politik Islam, dakwah Islam, jihad Islam, perjuangan Islam. Kalau tidak Islami, ternyata bukan Islam, Apakah lepas tanggung jawab begitu saja? Hah? Dilepaskan begitu saja? Tidak. azan azani Allah wa Perkaranya, masalahnya tidak sesederhana itu. Jadi coba lihat. Wal tandur nafsum maqad damat dewan. Wal tandur. Ya. Hendaknya kamu melihat, meneliti, mempelajari bekal yang telah kamu kumpulkan untuk menyongsong hari depan. Ya, kita tidak menganut istilah demi menyelamatkan orang lain biarlah saya masuk neraka. Nggak bisa ya. Nggak ada itu. Ini uh, falsafah seperti ini nggak ada dalam Islam. Falsafah dalam Islam kita selamat, orang selamat. Jangan gara-gara menyela, ingin menyelamatkan orang lain kita melanggar syariat. Ya, ingin menyelamatkan orang lain, ingin jadi pahlawan, disebut sebagai pahlawan menyelamatkan kaum muslimin dengan cara melanggar syariat orang lain bebas kita dituntut dikejar tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man husiba udzib. Dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan man husiba dalam riwayat lain man nukisa udzib. Barang siapa yang dihisab itu terazab. Jangan antum bayangkan hisab itu ringan, tidak. Fulan kamu jam sekian mengamalkan sekian kita mengamalkan ini, membuat ini dan ini dan ini dan ini dan lain sebagainya. Semua akan di, diungkap. Semua akan dituntut. Nah demikian perlunya ketelitian dan kehati-hatian di dalam hidup ini. Ikhwanifiddin, azanillahu ayyakum khususnya yang berkaitan dengan agama kita. Yang merupakan penentu kebahagiaan kita di dunia sampai nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu dia. Jadi jalan itu cuma satu. Jalan menuju Allah cuma satu. Itulah dia jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. As-sabiqun al-awwalun minal muhadiri muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Kenapa dikatakan as-sabiq? Apa hikmahnya di sini? Ini menunjukkan mereka adalah generasi yang telah sabit mendahului kita melalui jalan itu. Ungkapan Al-Quran itu semuanya ada hikmahnya. Mulai dari An-Nazar, Siratul Mustaqim, Al-Fad Al-Quran itu semuanya mengandung hikmah. Kalau kita mau mempelajarinya. Seorang Arab Badui membaca ayat Al-Hakumut Takatur Hatta Zurtumul Makobir. Dia katakan benar hari akhirat itu ada. Kenapa? Dari lafal apa? Zurtumul makobir. Orang yang ziarah itu tidak menetap selama-lamanya. Dia pasti akan beranjak pergi. Pergi kemana? Kalau bukan ke alam akhirat. Dari kata zurtumul makobir. Dia menetapkan isbat adanya hari hari berbangkit. Ya. Wallahi katanya, mazzair bimukim Orang yang zair, orang yang berkunjung itu, itu tidak menetap. Kalau kita berkunjung di rumah orang, Kan nggak selamanya, sebentar saja. Sebentar. Jadi ya, alam kubur juga sebentar. Orang yang dimatikan oleh Allah 100 tahun, 309 tahun dihidupkan, dia katakan berapa kamu tinggal? Sehari atau setengah hari saja. Nah itulah dia ziarah. Zurtumul maqabir. Nah jadi kita harus banyak-banyak mendalami Al-Quran ini. Daripada menyibukkan diri membaca berita-berita yang gak jelas kebenarannya. Berapa banyak kaum muslimin sekarang yang mau mendalami Al-Quran? Apalagi sekarang ini, lagi panas-panasnya isu ini dan itu. Orang-orang lebih suka membaca itu daripada membaca atau mempelajari tafsir Al-Quran. Itu artinya mereka juga jauh dari tuntunan-tuntunan Al-Quran. Ikhwanifiddin azani Allah wa Jadi inti dari kaidah yang pertama ini menjelaskan kepada kita bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa taala agama ini cuma satu, kebenaran hanya satu, tidak ada dua. Ya. Nah, di sini ana ingin membacakan satu pembahasan yang bagus dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam kitabnya Al-Jama'atul Islamiyah. Al-Jama'atul Islamiyah tentang eh, kaidah-kaidah perpecahan. beliau mengatakan di sini Setelah beliau menyebutkan realita kaum muslimin sekarang ini baik itu dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan yang lain sebagainya beliau mengatakan itu jauhnya manusia dari agama baik itu dalam bidang politik, sosial, budaya, agama, ya, kemudian ekonomi dan lain sebagainya beliau mengatakan realita di atas menimbulkan dampak ya, bermunculannya kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang saling bermusuhan dan bertentangan. Sehingga umat Islam menjadi terpecah belah, berkeping-keping tak karuan. Fenomena kelompok tersebut memicu pertentangan, menyebabkan tercerai berainya barisan kaum muslimin. Dan juga menebarkan benih-benih perpecahan dan permusuhan di tubuh umat yang satu ini. Dinul Islam yang hanif telah memperingatkan umat dari bahaya bergolong-golongan sebagaimana kita sebutkan tadi dari dalil yang beliau bawakan juga sama dengan ya apa namanya uh, dalil yang kita bacakan tadi kemudian beliau mengatakan perbedaan biasanya terpulang kepada dua sebab berikut yang pertama yang pertama perbedaan yang terpulang kepada takdir ya sudah takdir Allah kita berbeda ada yang hitam ada yang putih seperti perbedaan bentuk dan rupa. Cantik ada yang jelek. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Masalah ini, perbedaan ini tentu tidak kita bahas. Yang kedua, perbedaan yang merupakan hasil perbuatan hamba atau akibat dari perbuatan hamba. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Hud. Walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidatan. Walakin Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum surat Hud ayat 118 sampai 119 artinya jikalau Allah menghendaki jikalau Allah menghendaki artinya bisa saja Allah menghendaki demikian tentu Allah akan menjadikan umat manusia itu satu nggak ada perbedaan nggak ada ikhtilaf Ya. Akan tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa umat manusia akan senantiasa berselisih. Dan kemudian Allah mengatakan dan untuk itulah Allah menciptakan mereka, yaitu untuk perselisihan itulah Allah menciptakan mereka. Karena kalau nggak mereka nggak berselisih, nggak ada hak dan nggak ada batil. Gak ada hikmahnya di, di, diciptakan surga dan dan neraka. Gak ada hikmahnya disyariatkan jihad. Gak ada hikmahnya disyariatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah dia sistem yang telah Allah ciptakan. Dan gak boleh kita menyanggah, memprotes, mengkritik kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan dalam sudut pandang dan prinsip agama yang menentukan bahagia atau celakanya seorang insan di dunia. Ya, perbedaan sudut pandang dan prinsip agama ini terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, ikhtilaf tanawu. Ada dua jenis ikhtilaf. Ya. Ada dua jenis jenis ikhtilaf. Yang pertama, ikhtilaf tanawu. Salah satu bentuknya adalah masing-masing dari dua pendapat atau perbuatan itu benar dan sesuai dengan syariat. Misalnya tentang macam-macam kiroah Al-Quran. Dan para sahabat berselisih pendapat tentang kiroah Al-Quran. Ada seorang membaca Al-Quran dengan lahjah yang lain. Umar membaca lahjah yang lainnya. Lalu keduanya mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada mereka, kalian berdua benar. Ini adalah ikhtilaf tanawu. Contoh lainnya adalah perbedaan pendapat tentang lafal adzan, doa istiftah, iqamat, tempat sujud sahwi dan lain sebagainya. Ini namanya ikhtilaf tanawu. Ya. Yaitu ben, uh, ben, uh, kedua perkataan tersebut pada hakikatnya sama maksudnya dan maknanya, hanya saja ibarat dan lafal yang dipakai berbeda-beda. Sebagai contoh banyak orang yang berbeda pendapat tentang definisi sesuatu. Ya, tapi pada hakikatnya sama, ya. Pada hakikatnya sama. Nah, demikian. Nah kemudian yang kedua, ikhtilaf tadab. Yaitu dua, dua pendapat yang berbeda dan saling bertentangan. Bisa jadi dalam masalah furuk, furuk dan bisa jadi dalam masalah usul atau prinsipil. Ini permasalahannya lebih berat lagi karena dua pendapat itu saling, eh, eh, saling ber, ber, ber, berbeda, kontradiktif dan tidak mungkin disatukan eh, sama sekali. Ya, ini adalah ikhtilaf adat dan inilah ikhtilaf yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah dia ikhtilaf yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhtilaf adat. Nah, itulah dia ikhtilaf yang menyimpang dari kebenaran. Kalau ikhtilaf tanawu tadi semuanya benar. Ya, misalnya tafsir tentang siratal mustaqim, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan hidayah. Ini adalah ikhtilaf tanawur. Ungkapan berbeda, ya, lafal mengungkapkannya berbeda tapi maksudnya sama, semuanya benar. Ini tidak tercela. Dan ikhtilaf yang tercela adalah ikhtilaf tadad. Dan itulah yang dimaksud di sini yaitu jalan-jalan yang menyelisihi, menyimpang dari kebenaran. Baik ikhwan fiddin azani wa Jadi inti dari kaidah yang pertama ini adalah penjelasan bahwa Jalan menuju Allah, jalan kebenaran, yang benar itu hanyalah satu, tidak berbilang-bilang. Baik. Dan jalan yang benar itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jalan yang benar itu adalah Islam. Dan Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, saya ulangi lagi. Jalan yang benar adalah satu. Ya, dan jalan yang satu itu adalah Islam dan Islam itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saya kira semua kelompok ya menyuarakan ini. Ya, tidak ada kelompok yang tidak menyuarakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sampai-sampai kelompok paling sesat juga pasti menyuarakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kemudian kita lanjutkan kaidah yang kedua. Timbul pertanyaan, Masing-masing menyuarakan Al-Quran dan As-Sunnah. Kok masih berbeda juga? Bahkan perbedaan lebih tajam lagi. Kita katakan, kita jawab. Jawabannya adalah kaidah yang kedua ini. Yaitu, Ittiba'ul kitabi was sunnah ala fahmi salafis soleh. Kaidah kedua, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman As-Salafus Soleh. Memang mereka menyuarakan pedoman yang sama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Namun mereka berbeda di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Maka harus dengan kaedah yang kedua ini, yaitu kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman As-Salafus Saleh. Siapa itu uh, eh, eh, Salafus Saleh? Akan kita jelaskan nanti. Sejak dahulu sampai sekarang tidak ada satupun kaum muslimin yang berbeda pendapat bahwa jalan yang diridhoi Allah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Semua kelompok. Tidak ada yang menyuarakan selain itu. Kendati mereka berbeda pendapat dalam proses pengambilan dalil dari kedua sumber itu. Ya. Wa ini ikhtalafu fi wujuhil istidlali biha. Wa dhalika li'anna Allah domina al-istiqamah limuttabi'il kitab. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan keistiqomahan bagi siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadaih yahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim." Ya, jin ya. Jin berkata kepada kaumnya, mereka berkata, "Hai kaum kami, Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa. Yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Lagi memimpin, membimbing kepada jalan kebenaran. Kepada jalan yang lurus. Kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Kama domina halimut tabi'ir rasul. Alladhi qala lahu rabbuhu innaka latahdi ila mustaqim. Sebagaimana Allah juga memberi jaminan bagi siapa saja yang mengikuti Rasul. Allah mengatakan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Yaitu apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah itu merupakan petunjuk kepada siratul mustaqim. Walakin alladhi ja'alal al-firaq al-islamiyah tanharifu anis sirat huwa ighfaluha ruknan thalithan ja'at tanwihu bihi fil wahyaini jami'a wa huwa fahmus salafis salih lil kitabi wa sunnah akan tetapi faktor yang membuat kelompok-kelompok dalam Islam itu menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelalaian kelalaian mereka lengahnya mereka terhadap rukun yang ketiga yang sebenarnya telah diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yakni memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Saleh. Surat Al-Fatihah telah mengisyaratkan dua rukun ini. Ya, coba kita kupas sekarang surat Al-Fatihah. Pertama kita minta as-siratal mustaqim. Ini mencakup dua rukun, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini mencakup rukun pertama dan kedua yaitu kewajiban merujuk kepada Al-Quran dan kepada Sunnah. Kemudian firman Allah, "Siratal ladina an'amta 'alaihim" istamala ala fahmi salaf li hadhihi sirat ma annahu la yashku ahadun fi anna man iltazama bil kitabi wa sunnati faqad ihtada ila siratil mustaqim illa annahu lamma kana fahmun nasi lil kitabi wa sunnati minhu sahih Wa minhu sakim iqtada al-amru ruknan thalithan li raf'il khilaf wa huwa taqyidu fahmil akhlaq bi fahmi bi fahmil aslab. Beliau mengatakan Firman Allah Siratal ladzina an'amta alaihim yang kita minta dalam solat. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ini mencakup rukun yang ketiga, yaitu kewajiban memahami siratul mustaqim dengan pemahaman orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka, yaitu as-salafus salih. Yang meliputi kewajiban memahami Al-Quran menurut pemahaman as-salafus salih, ya, kewajiban meniti ya, jalan yang, yang lurus atau meniti ya, siratul mustaqim dengan pemahaman as-salafus soleh. Padahal sudah tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia pasti mendapat petunjuk kepada siratul mustaqim. Tapi yang menjadi masalah, metode manusia dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah berbeda-beda. Ada yang memahami benar dan ada yang memahami keliru. Maka dari itu perlu, harus memenuhi rukun yang ketiga untuk mengangkat perbedaan tersebut yaitu merujuk kepada pemahaman as-salafus saleh. Ibnu Qayyim mengatakan, "Ta'ammal sirran badi'an fi dzikri sabab wal jazaa' li tawaif ats-tsalatsa bi awjaz lafzin wa akhsarihi fa innal in'am 'alaihim yatadammanu in'amahu bil hidayah allati hiya al ilmun nafi wal 'amalus salih." Beliau mengatakan, perhatikanlah hikmah yang berharga, hikmah yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia tersebut yang disebutkan di akhir surat Al-Fatihah yaitu al-mu'minun, al-yahud dan an-nasara. Ya. Al-mu'minun al-muttabi' yang mengikuti Siratul mustaqim dengan pemahaman alladzina an'amta 'alaihim. Ya, kedua adalah orang-orang Yahudi al-maghdubi 'alaihim. Yang ketiga, ad-dallin yaitu orang-orang yang sesat. Dengan ibarat yang sangat ringkas, nikmat yang dicurahkan kepada kelompok pertama adalah nikmat hidayah, yaitu al-ilmu nafi' dan al-amalus saleh. Kemudian beliau melanjutkan lagi, "Fakullu man kana a'rafu lil haqq wa atba'u lahu kana aula bis siratil mustaqim." Wala raiba anna رَضِيَ Rasulillah radhiyallahu anhum هم أولى بهذه الصفة من الروافض ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم al-mustaqim wa ahluhu wa وأصحاب رسول الله Bakr الله Umar wa ashab صلى الله عليه وسلم Jadi beliau lanjutkan setiap orang yang paling mengetahui kebenaran yang paling komitmen mengikutinya tentu paling berhak berada di atas Siratul mustaqim dan sudah tidak diragukan lagi bahwa yang paling berhak disifati demikian adalah sahabat Rasulullah ketimbang kaum Rafidah dan yang lainnya oleh sebab itu ulama salaf menafsirkan Siratul mustaqim dengan Abu Bakar, Umar dan seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah kita isyaratkan di atas tadi yaitu uh, eh, Al Hasanul Basri dan Abul Aliyah rahimahumallah mereka berdua menafsirkan siratul Mustaqim dengan Abu Bakar dan Umar dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa mesti memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini dengan pemahaman sahabat kenapa enggak kita pahami masing-masing saja ya kan sudah ada Al-Quran, sudah ada As-Sunnah, hadis, mengapa nggak boleh dipahami masing-masing saja? Ya, setiap kelompok memahami begini, kelompok yang lain memahami demikian, kenapa nggak boleh? Al-Quran kan diturunkan kepada kita, kita diberi akal kan kebanyakan orang berdalil seperti itu. Untuk apa kita akal? Kan kita akal untuk berpikir. Ada Al-Quran dan ada As-Sunnah, ada hadis. Kita diberi akal. Kenapa kita nggak boleh berpikir? Kenapa kita mesti dikunci mati akal kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini? Dibatasi. Ikhwanifiddin azannya Allah wa iyakum. Sebelumnya sudah kita bahas kaidah yang pertama, yaitu al-haq wahid. Sekiranya memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini diserahkan kepada pemahaman masing-masing orang, maka kaidah yang pertama tadi akan roboh. Ya, kaidah yang pertama yang kita bangun tadi yaitu al-haq wahid akan roboh, Akan banyak muncul versi Islam. Masing-masing membawa ayat yang sama, tapi kesimpulannya berbeda-beda, bertolak belakang. Inilah ikhtilaf tabat yang dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau al-jama'atu al, al, al, al rahmatun wal furqatu adab. Jamaah itu adalah rahmat dan perpecahan itu adalah azab. Ya, jawabannya sangat simpel sebenarnya. Kita wajib memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Sahabah. Karena disebutkan di sini, nahum syahidut tanzil wa syahidu man min hadi rasul ma fahimu bihi ta'wil salim. Ya. Dikatakan di sini karena mereka para sahabat telah menyaksikan langsung turunnya Al-Quran. Menyaksikan sendiri tawil sahih. Penjelasan yang sahih yang mereka pahami dari petunjuk Rasul yang mulia. Nggak ada selain mereka, selain generasi sahabat yang melihat langsung bagaimana Rasulullah berdakwah. Ada. Satu hadis tidak akan diterima hadisnya, bahkan akan ditolak bila tanpa melalui jalur sahabat hadisnya mungkote, terputus atau mursal, tidak diterima. Termasuk hadis daif jika tidak melalui jalur sahabat. Sahabat ibarat ibarat jembatan yang menghubungkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah bukan dari riwayat-riwayat mereka, kita tidak akan tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan syariat ini kepada umatnya. Kita nggak tahu cara adan, kita tidak tahu cara salat, kita tidak tahu cara berhaji, kita tidak tahu cara berdakwah, kita tidak tahu cara yang benar di dalam melaksanakan ya aktivitas-aktivitas agama kita kecuali melalui riwayat-riwayat yang telah disampaikan oleh sahabat kepada kita. Ya, tanpa itu kita, kita tidak bisa ya mengarang-arang bahwa Rasulullah telah melakukan seperti ini dan seperti ini tidak bisa. Ya, kecuali melalui riwayat-riwayat yang telah disampaikan oleh sahabat kepada kita. Jadi mereka adalah jembatan satu-satunya dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kelompok mana saja yang tidak mengacu kepada pemahaman as-salafus Salih, yaitu sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Perlu anda ketahui bahwa kelompok itu adalah kelompok yang menyimpang. Ya, Kenapa kita katakan menyimpang? Dengan apa mereka memahami? Dengan apa mereka menjelaskan dan menafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman mereka itu? Bukankah perbedaan pendapat di antara manusia, di antara kaum muslimin, disebabkan perbedaan pandang dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Nah, kalau kita tidak mengacu kepada pemahaman ini, itu artinya kita membuka pintu perselisihan, bahkan pintu perpecahan bagi umat ini. Banyak sekali di sana keistimewaan-keistimewaan para sahabat. Di antaranya hadis uh, asar ya. Asar dari uh, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di samping hadis-hadis Rasulullah yang banyak sekali di antara di antaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud yang sahih muttafaq alaih. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. ثم يجيء قوم tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yaitu para masa para sahabat. Kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Setelah itu akan datang satu kaum yang persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Yaitu mereka menyampaikan persaksian sebelum diminta untuk bersaksi. Mereka bersumpah sebelum diminta untuk ber, bersumpah. Ikhwanifiddin azan yallahu Dalam hadis yang lain hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Musa al Ashari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Ana amanatun di ashabi Aku adalah amanah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Jika aku pergi, maka akan datang apa yang telah dijanjikan terhadap sahabat-sahabatku. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Nawawi mengatakan, eh, Syarah, eh, Syarah Sahih Muslim mengatakan, apa yang telah dijanjikan kepada para sahabat sepeninggal Rasulullah adalah al-qatl, Pertumpahan darah, terbunuh. Itu yang telah dijanjikan atas para sahabat sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-qatl. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebanyakan dari para sahabat itu wafat. Ima di medan perang atau dibunuh oleh kaum munafikin. Ya. Mayoritas. Al-qatl, pertumpahan darah. Wa ashabi amanatun li umati Dan sahabatku adalah penjaga amanah Amanah di sini adalah penjaga bagi sahabat eh, bagi umatku. Dan apabila sahabat-sahabatku itu telah pergi, artinya telah berlalu masa sahabat, maka akan datang apa yang telah dijanjikan atas umatku. Imam Nawawi mengatakan yaitu penyimpangan dan kesesatan. Itulah yang terjadi apabila para sahabat ini telah pergi seluruhnya. Generasi sahabat telah habis, berakhir ya dengan wafatnya sahabat yang terakhir Abu Tufail ya nah datanglah apa yang telah dijanjikan atas umatku ini yaitu beda dan kesesatan demikian ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum itu diantara dalil-dalil keutamaan para sahabat dan kewajiban kita memahami